Jadi bulan eh, kita pada malam ini berarti hari yang ke-6. Hari yang ke-6 daripada bulan Maulid yang dikatakan oleh Habib Ali Habsi Syahidul Maulid Syahrul Rabi Musimul Khairat Musimul Rahmat Musimul Barakat Bulan Rabiul Awal itu adalah musim kebaikan Musim rahmat Musim barakah Jadi maksudnya Bulan maulid itu adalah musim di mana Allah lebih lagi menuntut rahmatnya lebih lagi menuntut keberkahannya dan juga bulan maulid ini adalah bulan yang terkenal dengan bulannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka harusnya kita jadikan bulan maulid ini adalah bulan untuk memperbanyak sholawat memperbanyak membaca sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita tahu benar siapa Nabi kita Muhammad, bagaimana akhlaknya, budi pekertinya, ketakwaannya dan sebagainya, sehingga kita bisa ambil contoh, terutama bagi anak-anak kita. Kalau kita melihat kepada para salafun soleh dahulu, kalau sudah bulan Maulid itu yang namanya buku sejarah Nabi itu dibaca sampai akhir sampai hatam, sehingga anak-anak itu teradetkan jadi terulangi lagi hafalan mereka tentang sifat-sifat akhlak dan yang semua yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bulan Maulid khusus bulan untuk mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Tapi subhanallah masih ada saja di antara umatnya yang tidak suka dengan perayaan bulan Maulid. Dikatakanlah bahwasanya yang menghadiri Maulid itu dosanya itu sampai sama seperti orang yang berzina atau bermuamalah dengan muamalah riba. Jadi orang yang buat maulid itu katanya dosanya itu sama seperti orang yang melakukan riba dan orang yang berzina katanya. Coba lihat bagaimana orang-orang yang semacam ini pantas untuk berbangga atau dibanggakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Harusnya kita berbangga. Ini tidak Malah dia itu tidak suka dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang memuliakan beliau, orang mengagungkan beliau, umatnya merayakan hari kelahirannya, kok dia itu nggak suka? Sampai-sampai dikatakan orang yang hadir sama besarnya dosanya seperti orang yang berzina atau yang melakukan riba. Lalu diteruskan katanya, saya dapat SMS-nya itu. Orang kalau makan makanan yang disuguhkan pada waktu bulan Maulid, atau atau pada acara-acara maulid itu makanan tersebut lebih najis daripada anjing dan babi. Coba lihat. Jadi sangat-sangat bertolak belakangan dengan apa yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak senang dengan nabinya, tapi lihat bagaimana nabi itu bukan cuma bukan cuma senang saja tapi bahkan bangga dengan kita. Suatu waktu Nabi kita Muhammad di depan para sahabat-sahabatnya beliau berkata, "Antum haddi min bainil umam wa ana haddukum min bainil anbiya." Kalian kelak di pada mahsyar kalian itu adalah umat-umat kebanggaanku. Aku banggakan di antara umat-umat yang lainnya. Aku banggakan kalian. Jadi Nabi itu bangga dengan kita. Nah, tapi entah apa yang masuk di dalam pikiran mereka kok bisa-bisanya mereka bukannya bangga dengan Nabi kita Muhammad tapi justru kita itu orang-orang yang semacam itu telah menjadikan orang yang memuliakan Nabi itu adalah syirik katanya mengkultuskan Nabi sampai ada tingkatannya pemuja Nabi Muhammad apa pamuja jadi kaum ahli sunnah jamaah itu adalah orang-orang yang memuja Nabi Muhammad yang menyembah Nabi Muhammad nah, jadi entah bagaimana kenapa mereka berpikiran yang semacam itu jadi yang semacam kita lakukan pada bulan Maulid itu tidak lain kecuali karena ungkapan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun itu memang sesuatu yang bid'ah. Di zamannya Nabi tidak ada. Di Zamannya sahabat tidak ada. Tapi baru abad yang ke-4 atau yang ke-5 itu baru diadakan secara spesifik. Jadi maksudnya di dalam majelis dibacakan tentang Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah kelahiran Nabi. Itu baru tahun baru pada abad-abad yang 4 atau abad 5 itu. Sehingga itu bid'ah. Tapi bukan semua bid'ah itu dolalah. Bukan semua bid'ah itu tidak baik. Kalau semua bid'ah itu tidak baik, berarti kita nggak boleh sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu adalah bid'ahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi mereka juga sholat tarawih, jadi bukan semua bid'ah itu sayyi'ah, tapi ada juga yang bid'ah hasanah. Kullu ma ra'awhul muslimuna khairan fahuwa khairun. Setiap segala sesuatu yang dipandang oleh kaum muslimin, maksudnya ulamanya, itu baik, maka itu adalah baik juga di sisi Allah. Jadi sedangkan yang bid'ah yang tidak diperbolehkan oleh Nabi kita Muhammad itu adalah bid'ah bid'ah yang berkaitan dengan dengan suatu syariat tertentu atau suatu ibadah tertentu yang tidak datang daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau kalau eh, argumen-argumen yang berkaitan dengan Maulid itu sendiri bukan secara spesifik banyak. Di antaranya Nabi sendiri merayakan hari kelahirannya. Ketika beliau ditanya kenapa engkau berpuasa pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka beliau menjawab hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Nah, berarti apa? Beliau memuliakan merayakan hari kelahirannya dengan puasa. Dan ketika ditanya tentang puasa hari Kamis, maka beliau katakan karena pada hari Kamis itu amal-amal hamba itu disodorkan kepada Allah. Maka aku ingin ketika amalku disodorkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi Nabi Muhammad merayakan hari kelahirannya, walaupun bentuknya itu dengan berpuasa. Tapi kita di sini merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dengan banyak membaca salawat. Berapa kita baca salawat? Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Itu berapa sudah? Kemudian setelah disebutkan Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Udah itu ada salawat, ada qasidah-qasidah yang memuji Nabi kita Muhammad Wasallam. Di mana pujian untuk Nabi Muhammad sesuatu yang masyru', sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Dan mansus ada argumennya. Di mana beliau itu membiarkan dan beniam, mendiamkan ketika Sayyidina Abbas pamannya Nabi memuji Nabi. Di antaranya adalah wulidal huda fal kainatu dia Itu kan adalah perkataan beliau. Jadi ketika dilahirkan Al-Huda membawa kebenaran yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka yang namanya alam semesta itu menjadi terang menderang semuanya. Ya, itu kan pujian beliau. Nah, tapi Nabi sendiri dia kalau seumpama itu tidak boleh pasti dilarang oleh Nabi. Sayyidina Abdullah bin Rawaha berapa banyak sahabat tersebut menggubah syair-syair yang memuji Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Ka'ab bin Zuhair Ka'ab bin Zuhair malah dia itu ketika memuji Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kafir tapi subhanallah karena berkat memuji akhirnya dapat hidayat berkatnya Nabi Muhammad SAW Dimana beliau itu Ka'ab bin Zuhair ini adalah salah satu daripada dedengkot Quraisy yang sudah dihalalkan oleh Nabi darahnya. Bahkan beliau mengatakan kalau kamu ketemukan orang-orang ini termasuk Ka'ab bin Zuhair, walaupun bergelantungan dengan Ka'bah penggal kepalanya dari saking luar biasanya dahsyatnya mengejeknya menghina kepada Nabi kita Muhammad SAW tapi lihat bagaimana beliau suatu waktu ketika Nabi SAW sudah selesai melaksanakan sholat subuh beliau menghadap kepada para sahabat-sahabatnya tiba-tiba datang ke Abu Zuhair kemudian memegang tangan Nabi kata Nabi Galman siapa dia yang ada di pantu ini? Maka dia menjawab Ka'ab bin Zuhair. Begitu disebutkan Ka'ab bin Zuhair maka sahabat Nabi itu berdiri. Mau mengambil pedang untuk memenggal kepalanya itu. Kata Nabi Mah, tunggu dulu. Maka ditanya oleh Nabi, Mazaturi, apa yang kamu inginkan? Akhirnya aku ingin melantunkan sebuah syair ya Rasul. Udahlah, silahkan. Maka beliau mendengarkan dengan seksama. Kemudian Ka'ab bin Zuhair membaca gubahan syairnya tentang pujian terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya panjang, di antaranya beliau mengatakan, Inna Muhammadan lanurun yustadau bihi muhannadun min siyufil hindi maslulu. Sesungguhnya yang namanya Muhammad itu adalah sebuah cahaya Dimanapun kita berada, kita bisa dapat penerangan dengan cahaya tersebut. Dan bagaikan sebuah pedang yang terhunuskan daripada pedang-pedang India. Pada saat dikatakan oleh beliau, pedang-pedang India, maka Nabi SAW menyanggahnya. Dikatakan, Bal min siyufillah. Katakan, gantilah. Jangan min fil hindi, tapi min siyufillah. Akhirnya diulang. Inna Muhammadan lanurun yustada'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Nah, ha, jadi bahkan Nabi meng, apa, ha, merubahnya. Yang tadinya suyufil hindi kemudian diganti oleh Nabi Rasulullah suyufillah. Berarti apa? Nabi restu, merestui. Dan Nabi mendiamkan, meridai. Bahkan lihat bagaimana. Setelah beliau itu ucapkan syairnya yang begitu indahnya itu. Akhirnya ridak yang yang dipakai oleh Nabi diambil ditaruh di atas pundaknya Ka'ab Zuhair. Itu diletakkan di atas pundaknya Ka'ab bin Zuhair langsung beliau mendapatkan hidayah dan dia melakukan tangannya gal asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Coba lihat. Berkatnya memuji kepada Nabi SAW akhirnya dia dapat hidayah. Dia datang dengan kemusyikan dia datang dengan tanda-tanda bahwasanya orang ini adalah orang-orang ahli nar, tapi lihat pulang dari Nabi dalam keadaan min ahli saada Berkatnya apa? Berkatnya memuji Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu kalau kita hadir maulid, maka pasti kita dapat balasan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Itu dapat dipastikan. Kalau kita katanya Al Habibullah Haddad yang mengarang kitab ini yang sekarang kita e, di pengajian ini, beliau katakan kalau kita hadir haulnya, haul seorang wali, bukan nabi, haulnya seorang wali, itu kita akan mendapatkan 70 fadilah. Paling rendahnya kita pulang dari haul tersebut dalam keadaan semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Taala. Nah ini kalau karena menghadiri haul satu haul saja daripada aulia Allah, bagaimana kalau kita menghadiri Maulid Nabi kita Muhammad SAW? Oleh karenanya kita kadang-kadang kalah sama orang Madura. Orang Madura itu dalam hal ini luar biasa. Kita harus akui. Karena memang kita kan diperintahkan semacam itu. Fastabiqul khairat. Hendaknya kita itu saling e, berusaha untuk me, berkompetisi dalam kebaikan itu kita diperintahkan untuk berkompetisi. Kalau di Madura sana pas tanggal 12 itu setiap rumah itu bikin mulut rata-rata itu walaupun kecil-kecilan jadi hampir setiap rumah itu ada mulut mulut jadi pindah-pindah tetangga itu dari sini ke sini ke sini terus kenapa demikian mereka itu mengamalkan apa yang dikatakan oleh Imam Al-Jurzi di mana Imam Jurzi itu berkata barang siapa yang membaca maulid mengundang orang kemudian memberikan makanan di situ, maka itu menjadi sebab terhindarkannya orang tersebut daripada kefakiran selama setahun. Nah, jadi itu yang dicari oleh mereka. Jadi satu kali kita bikin maulud, nah, satu satu tahun insya Allah dijamin keberkahannya, nggak bakal fakir, nggak bakal ini. Jadi nah, orang Jawa mungkin nggak dengar hadisnya kali gitu. Nah, jadi belum belum belum bisa melaksanakannya. Walaupun kecil-kecilan, jadi harus besar. Kalau kita kan biasanya kita tanggal 12 itu bikin makanan, taruh di cuek. Setelah itu kita ke musola, nanti diserahkan kepada panitia, ditukar-tukar, dibagi lagi kepada mereka kan. Kalau mereka tidak, bikin sendiri. Jadi hampir setiap rumah itu ada mulut. Walaupun kecil, lima orang, sepuluh orang, yang penting bikin mulut. Nah, apa? Kalau kita baca maulid Nabi SAW, berarti kita mengundang kehadiran Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun mereka-mereka itu yang tidak suka pada Nabi Muhammad mengatakan, ah mana mungkin kalau kita baca maulid masa Nabi hadir, mana mungkin itu? Nah, kenapa mereka mengatakan demikian? Karena mereka itu selalu memikirkan segala sesuatu dengan pikiran mereka yang sangat cetek itu. Namanya memori kita, memori manusia, siapapun dia, sepintar apapun dia, tidak dapat bisa melingkupi semua ilmunya Allah itu tidak dapat. Jadi jangan sampai katakan kita katakan kita katakan oh itu tidak mungkin. Itu kalau dinisbahkan kepada Allah sangat mungkin salah satu dalil bahwasanya apa yang diucapkan oleh para ulama itu benar adanya. Tatkala kita baca maulid, tatkala kita itu diam berdiri melaksanakan diam, itu Nabi hadir situ. Jadi tandanya apa? Gampang sekali. Di mana Nabi Nabi SAW itu mengajarkan kepada kita kalau kita melaksanakan sholat di dalam tahiyat kita bentuk salam kita kepada Nabi adalah Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba. Kalau memang ini tidak benar, kenapa dikatakan Assalamu alayka? Orang nabinya ada di Madinah kok. Kok dikatakan Assalamu alayka? Bahkan kalau sudah diganti Assalamu alaihi, nggak sah sholatnya. Assalamu ala Muhammad, nggak sah sholatnya. Harus dengan kata-kata Assalamu alayka ayyuhan Nabi. Ini menandakan apa? Ada di depan kita. Nggak mungkin kan kalau semua kita katakan kita di sini di masjid, kemudian saya sendiri berada di rati sana, kemudian ada satu orang di sini dia mengatakan assalamualaikum ya Ustaz Nah, pasti orang itu bagi yang melihatnya ini orang gila. Tapi kita semua diperintahkan untuk mengatakan assalamualaikum ayuhan ya nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang merintahkan? Allah SWT. Berarti apa? Ada Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan logikanya kalau mereka itu mengatakan ah masa iya sih Nabi itu hadir ketika diam padahal dibangil saja nanti tanggal 12 itu itu berapa banyak musola-musola yang bikin maulid berarti nabinya terbagi-bagi dong nah, jadi dengan dengan apa dengan e, seperti seakan-akan mereka itu mengenyek kita menghina kita itu ya gampang saja logikanya kita lihat yang namanya matahari itu kalau misalnya kita di siang hari Rumah, setiap rumah yang ada di kota Bangil semuanya dibuka gentengnya satu. Sinar matahari masuk tidak ke dalam rumah? Masuk tidak ke dalam rumah-rumah masing-masing yang dibuka gentengnya? Masuk. Mataharinya ada berapa? Ada berapa mataharinya? Satu. Tapi masuk ke dalam rumah itu semuanya. Kalau itu matahari yang diciptakan dengan nurnya Nabi Muhammad SAW, bagaimana dengan nur Nabi Muhammad SAW? Jadi logikanya semacam itu. Tapi ya begitulah. Kalau nggak ada yang seperti ini, nggak rame dunia ini. Gitu. Jadi harus yang semacam itu harus. Jadi kita biar ngadepi mereka, biar tambah yakin bahwasanya akidah ahli sunnah wal jamaah yang sudah kita pegang ini benar-benar tepat adanya dan cukup sebagai satu bukti bahwasanya kita ahli sunnah wal jamaah itu adalah akidah yang sangat benar dan semua tradisinya pasti benar kita katakan pasti benar untuk meyakinkan diri kita supaya jangan tergoyahkan karena sekarang ini banyak mereka-mereka yang memusuhi kita dan ingin dan berusaha berupaya untuk merusak akidah kita. Di antaranya akidah kita untuk buat maulid dan sebagainya adalah yang di dalam ahli sunnah wal jamaah itu kebanyakan daripada ahli bait ahbaib. Di mana Nabi SAW mengatakan Inni tarikum fikum asfalain ma in tamassaktum bihi lan tajillu ba'di abada aku tinggalkan setelah aku mati nanti dua hal yang jikalau kalian berpegang teguh dengan dua hal itu maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya itu hadis ada dua hadis rawahul hakim di dalam kitab mustadrak dan hadis riwayat imam muslim dalam kitab sahih muslimnya kita sebagai seorang yang pelajar pasti kita tahu dan dapat membedakan mana yang lebih sahih hadis sahih muslim apakah hadis sahih hakim. Pasti kita katakan yang muslim lebih sahih. Justru yang muslim itu yang mengatakan kitabullah wa itrati ahli baiti. Yaitu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan juga keluargaku. Tapi di sini harus di ada tanda kutipnya di sini. Jadi bukan semua keluarga Nabi yang dimaksudkan di sini, tapi keluarga Nabi yang berpegang teguh dengan ajaran kakek-kakeknya. Jadi keluarga Nabi yang berpegang teguh dengan ajaran berkiblat ke Hadramut sana, jangan kemana-mana. Ya. Nah, jadi kalau semua kiblatnya di Hadramut, iya kita terima. Itulah Sunan Wali Songo di antara mereka itu delapan orang itu ahli bait semuanya, zuriyah Nabi SAW. Nah, mereka lah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Justru kalau kita melihat maulid-maulid yang ada sekarang semua karangan daripada ahli bait. Tiba cucunya Nabi. Kemudian Balganji cucunya Nabi. Simtud Durar Habib Ali Habsi cucu Nabi ya ulami nah, semua yang mengarang maulid kata-kata cucu Nabi nah, jadi cukup kita berpegang teguh kepada yang semacam ini dan semoga kita minta kepada Allah Ta'ala dan kemuliaan majelis ini semoga keyakinan kita yang semacam ini sama sekali tidak tergoyahkan dan semoga sampai kita bawa, bawa mati nanti sehingga kita termasuk yang dibagakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ada sebagian orang yang suka mencaci maki maulid ini Bahkan ini cerita saya dapatkan daripada orang yang sangat hijau. Tidak saya sebutkan kota mana. Tapi ini adalah ketuanya. Ketuanya orang yang suka mencaci maki, mencaci maki maulid itu. Orang yang suka mencaci maki para aulia seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, seperti Syekh Zaini yang di Banjar itu karena ini Kalimantan bukan di Jawa. Di Kalimantan ini. Ketika dia itu mau meninggal dunia tiga hari, itu dibawa ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit dia merasa kepanasan, nggak kuat dia kepanasan. Jadi Allah Taala itu kadang-kadang memberikan sebuah sanksi dan sebuah balasan itu sesuai dengan pekerjaannya. Kata-katanya dia itu me, me, memanaskan kuping kita. Kadang-kadang kita kalau di dekat situ itu panas kuping kita di sana itu. Jadi ada saja orang-orang yang mencaci maki maulid, mencaci maki para habaib, ulama-ulama yang suka pada maulid dan sebagainya. Itu coba lihat kita nggak pernah nyebutkan golongan siapa nggak pernah, orangnya siapa nggak pernah, tapi mereka kadang-kadang mereka nyebutkan yang semacam itu. Ini menunjukkan lihat bagaimana santunnya ahli sunnah wal jamaah, bukan seperti mereka itu. Kadang-kadang mereka itu mencaci maki di dalam pengajian, mencaci maki dan sebagainya. Oleh karena itu, alhamdulillah kita termasuk yang golongan yang selamat ini. Semoga tetap kita selamat. Nah ini orang ini yang suka memaki-maki si Abdul Qadir Jailani, yang suka memaki-maki tahlilan, maulitan dan sebagainya itu ketika tiga hari sebelum meninggal dia dibawa ke rumah sakit umum kota besar di Kalimantan sana. Akhirnya apa? Ini kepanasan. Kepanasan minta sudah pakai AC hari itu tempatnya. Minta disiram pakai air. Masih panasan juga dibuka. Dibuka kemudian telanjang. Telanjang udah itu dia lari-lari di rumah sakit itu. Ini Ustaz. <laughs> Ketuanya mereka ya. Jadi telanjang semua orang bisa melihat dikejar sampai keluarganya. Kenapa? Malu keluarganya. Sampai akhirnya meninggal dunia dan keadaan semacam itu. Coba lihat. Jadi kalau seumpama orang wali saja yang dimusuhi itu Allah akan memusuhinya apalagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Eh, seakan-akan orang yang memuji Nabi Muhammad dikatakan syirik. Kita senang, gembira, bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad tadi mereka mengatakan itu adalah sebuah pekerjaan yang mengkafirkan dan sebagainya. Jadi apa maksud mereka Allah Allah? Disangkanya yang namanya pujian kita itu tidak sebanding dengan apa yang dipujikan oleh Allah Taala. Kalau kita melihat pada Al-Quran, pujian Allah kepada Nabi itu melebihi daripada pujian-pujian manusia. Apa indahnya perkataan dan burdah daripada Imam Busiri dalam burdahnya itu. Luar biasa kan? Terkenal. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Quran tidak ada apa-apanya. Imam Barzanji, Imam Dibai, semuanya itu di dalam gubahan kata-kata maulid yang luar biasa memuji Nabi kita Muhammad SAW dengan kalimat ibarat-ibarat yang bersaja, sangat indah, enak didengar. Tapi dibandingkan dengan Al-Quran, tidak ada apa-apanya. Coba lihat bagaimana Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina camkan baik-baik ini Bagaimana kiranya mereka itu mengatakan terhadap ayat ini yang artinya sabarlah engkau wahai Muhammad dengan hukum daripada Tuhanmu karena sesungguhnya engkau ini berada di dalam kedua mata kami berarti Nabi Muhammad itu adalah matanya Allah ini kafir ini yang mengajarkan kafir siapa Al-Quran Nah, terus gimana? Apa mereka yang akan mengatakan? Kemudian ketika sahabat-sahabat Nabi berbaiat dengan Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran disebutkan Yadullah fauqa aidihim tangan Allah berada di tangan di atas tangan-tangan mereka. Memangnya siapa yang mereka baiat? Allah Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana Nabi Muhammad itu disandingkan dengan Yadullah. Yadullah fauqa aidihim. Apa yang kata mereka? Ini sebuah pengkolkisan ini adalah sebuah pekerjaan syirik yang mengajarkan syirik Allah SWT dalam Al-Quran. Nah, jadi yang semacam itu mereka itu tidak suka itu pasti ada sesuatu dalam hatinya. Kenapa tidak suka kepada Nabi Muhammad? Kita yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad, tapi kita tidak ikut bangga dengan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya alhamdulillah kita termasuk yang mau melaksanakan bulan e, merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Maka perbanyaklah datang. Didengar situ ada mulai datang pulang dengan bawa berkah, bukan berkat. Kalau berkat pasti dapat barokah. Nah, barokah ini yang kita cari. Kalau kita barokah, kita datang di tempat ada maulid, di situ dibagikan barokah. Pulang ke rumah kita, rumah kita penuh barokah. Pergi ke toko kita, toko kita ada barokahnya. Kemudian kita ketemu sama anak kita, anak kita pun ketularan keberkahan nah, itu tanpa terasa. Hanya hadir saja, tapi di situ dibagikan keberkahan di sana. Keberkahannya siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita bicara barokah. mereka itu sangat melarang barokah. Nggak boleh barokah. Ini barokah cium tangannya Habib ini barokah. Wah, mereka paling sering itu berbicara kayak semacam itu. Nggak ada berkah. Berkah itu tidak ada, tapi yang ada kebaikan Allah katanya. Jadi berkahnya orang itu nggak ada, berkahnya Allah ada, tapi berkahnya manusia nggak ada. Berkahnya Nabi tidak ada, berkahnya Rasul tidak ada, siapapun Rasulnya, siapapun Nabinya. Tapi berkahnya Allah ada, Apalagi berkahnya Habib, berkahnya alim, berkahnya ustadz ini guys. Nah, coba lihat bagaimana apa yang terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi berkaitan dengan tubuh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi kita Muhammad tidak pernah menanggalkan sesuatu kelebihan maupun kotoran daripada badannya kecuali para sahabat Nabi berebutan untuk mendapatkannya. Dari mulai rambutnya ketika dipotong kalau sudah dengar Nabi Muhammad SAW itu mau motong rambut, itu yang namanya sahabat itu berjubel-jubel berada di sekitar Nabi. Untuk apa? Mendapatkan satu helai daripada rambutnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat Khalid bin Walid itu beliau meletakkan rambutnya Nabi di dalam imamah. Jadi ini imamah ditaruh di dalamnya. Ketika berperang selalu pulang dengan kemenangan. Kalau semua ketahuan sama mereka, uh syirik ini. Ada rambut di dalam imamah syirik. Nah, sahabat yang ajarkan kita. Ini syirik. Coba lihat bagaimana sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Suatu waktu, kalau Nabi itu mengeluarkan dahat, bukan ludah, dahatnya. Itu dahat, jadi dahatnya itu dikeluarkan. Begitu dikeluarkan, diludahkan. Itu yang namanya dahat itu, nggak jatuh ke atas bumi. Tapi apa? Berada di tangannya para sahabat Nabi. Kemudian rebutan mereka itu mengambil-ambilnya. Kemudian diusapkan ke mukanya, diusapkan ke badannya. Itu sahabat Nabi. Kenapa demikian? Mereka itu berebutan dan berusaha untuk paling dekat kepada Nabi Muhammad sebelum jatuh. Kenapa? Karena semua kotorannya Nabi Muhammad dari mulai kencingnya, kotoran, kotorannya, diabinya, abinya, maupun ludahnya atau dahaknya, semuanya ketika terlepas dari Nabi kita Muhammad maka langsung ditelan oleh bumi. Jadi nggak ada bekasnya langsung ditelan oleh bumi. Maka sebelum jatuh dan ditelan oleh bumi, mereka itu berloncat-loncat untuk mengambil itu. Jadi supaya mereka yang dapatkan. Jadi sampai berebutan dengan tanah untuk mendapatkan sisa-sisa dan barokah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang semacam itu banyak. Makanya sampai sekarang ada rambut-rambut Nabi di Museum Turki saja itu ada sekitar 26 Kemudian di, di negara-negara lain itu masih banyak terdapatkan. Kenapa kenapa di, diletakkan di e, diabadikan untuk mendapatkan keberkahan? Jubahnya Nabi Muhammad oleh Sayyidatuna Aisyah kalau dia sakit disebutkan dalam sejarahnya. Kalau Sayyidatuna Aisyah sakit, maka jubahnya Nabi itu dimasukkan, dicelupkan dalam air, airnya diminum sembuh. Ada juga yang mengatakan, oh itu keberkahan itu khusus untuk Nabi. Tapi kok setelah Nabi nggak ada barokahnya? Nabi itu kan tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi tauladan segala hal di dalam diri Nabi itu ada sebuah tauladan. Kalau itu didiamkan oleh Nabi SAW, berarti apa? Diperbolehkan orang yang semacam Nabi. Para ulama waris Nabi, keluarga Nabi, orang-orang utama, berkatnya, datuknya Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sehingga semacam itu merupakan sebuah keutamaan yang hendaknya kita itu meniru untuk melaksanakannya sebagaimana para sahabat Nabi melaksanakan. Suatu waktu pernah Nabi kita ambil tanduk, untuk dijamai. Kemudian darahnya diperintahkanlah kepada sahabat Zubair bin eh, sahabat Abdullah bin Zubair. Dan Abdullah bin Zubair ini terjadi pada dua orang, Jabir bin Abdullah sama sahabat Abdullah bin Zubair. Darah ini buang dan jangan diperlihatkan kepada siapapun juga di antara sahabat-sahabat. Dibuang. Baik ya Rasul. Dia ya, pergi, balik lagi. Dikembalikan tempatnya. Sudah kau buang? Gal iya Rasulullah. Di tempat yang tidak terlihat oleh orang, gal iya Rasulullah. Di mana? Dalam perutku. Enggak ada biasa. Apa Nabi Rasulullah? Marah-marah Nabi? Tidak, tapi justru doakan. Kalau begitu badan kamu tidak akan tersentuh oleh api neraka dan perut kamu itu tidak akan tersentuh oleh penyakit. Itu juga yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau itu memerintahkan Ummu Aiman, budak Nabi yang didapatkan dan diwarisi daripada ayahnya. Suatu waktu Nabi itu mempunyai suatu bejana kalau pada malam hari dia itu ingin buang air maka di tempat itu maka beliau itu katakan kepada Ummu Iman itu air yang dibawa itu dibuang. Jangan diperlihatkan orang. Kenapa demikian? Ya begitulah. Jadi semua kencingnya Nabi maupun kotorannya Nabi itu begitu beliau itu keluar dari badan beliau itu langsung dimakan dan ditelan oleh bumi. Dan setiap bumi yang menelannya maka bumi itu akan mendapatkan kemuliaan. Jadi nggak ada tetap tanpa itu di bumi nggak ada. Jadi semua ditelan oleh oleh oleh bumi jadi keutamaan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya perintahkan jangan diperlihatkan orang. Akhirnya apa? Oleh Muhammad diminum. Kencingnya Nabi diminum. Begitu selesai ditanya, sudah kamu buang galia? Tidak tampak oleh orang galia. Di mana kata Nabi Muhammad? Gali perut. <laughs> Jadi kencingnya di perut itu. Akhirnya kata Nabi Muhammad, badan kamu tidak akan tersentuh oleh api neraka dan kamu tidak akan merasa sakit perut untuk selama-lamanya misalnya mati. itu akan, akan diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu, jadi keberkahan yang dimaksudkan di sini juga dilaksanakan oleh para sahabat Nabi, bahkan oleh istri-istri Nabi. Suatu waktu pernah Sayyidatuna Aisyah, dia itu diberikan berat beras dengan karung karung itu adalah bekasnya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi sebelum meninggal itu diberikan itu sehingga Sayyidatuna Aisyah setiap dia makan satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan, tiga bulan, nggak habis-habis itu berasnya. Berkatnya Nabi itu nggak habis-habis berasnya itu. Nabi sudah meninggal, sudah tidak ada Nabi, sudah meninggal dunia. Tapi subhanallah itu beras yang diberikan Nabi itu tidak habis-habis. Akhirnya dia heran, ini aneh juga nih beras ini. Kok nggak habis-habis? Akhirnya dihitung, ditakar sama Sayyidina Aisyah. Subhanallah habis ditakar akhirnya habis juga. Hanya dikatakan kalau sumpah aku tidak menakarnya maka ini beras tidak akan habis sampai hari kiamat nanti. Nah, barokahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi keberkahan itu ada. Keberkahan itu dikatakan dia datun fil khair. Jadi tambah kebaikan di dalam sesuatu. Oleh karenanya ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang memberikan kebaikan di dunia dan juga di akhirat itu adalah keberkahan. Makanya Nabi SAW selalu ketika beliau itu berdoa selalu diiringi dengan keberkahan. Minta istri yang barokah, minta anak yang barokah, minta harta yang barokah. Nah ini barokah inilah kalau sudah ada dalam harta walaupun sedikit maka menyenangkan, membahagiakan. Nah, tapi kalau seumpama tidak ada keberkahan di situ, walaupun nominalnya banyak, maka tidak akan bahagiakan Pasti larinya e, kesurian, kebakaran, ke rumah sakit, dan lain sebagainya. Itu berarti tidak barokah itu. Nah, tapi kalau barokah hartanya sedikit, belajarnya sebentar, tapi dia itu alim, manfaat ilmunya. Semua orang belajar darinya, itu namanya barokah. Jadi oleh karenanya kita itu diperintahkan kalau meminta sesuatu, segala sesuatu hendaknya yang barokah. Sehingga ada satu orang karena dia itu selalu teriming-imingi dengan keberkahan dan dia itu tidak mencari sesuatu kecuali yang barokah. Suatu waktu ini orang ini adalah anak tertua. Jadi semua keberkahan itu pasti ada sebabnya dan semua sebab keberkahan itu pasti ketaatan. Seperti ini contohnya. Ada empat orang bersaudara. Anak yang tertua ini dia sudah keluar dari rumah besarnya, di mana di situ ada ibunya masih ayahnya sudah meninggal dunia. Sedangkan yang tiga masih di dalam rumah itu. Kemudian setelah dia itu berpisah, ketika beliau itu berziarah kepada ibunya, ternyata ibunya sakit. Tapi anak-anaknya ini, saudaranya ini, adik-adiknya ini tidak perhatian kepada ibunya. Masalahnya kalau ibunya mau dibawa ke rumahnya anaknya yang tertua, mereka melarang. Ini adalah rumahnya, kami lebih berhak untuk mendapatkannya katanya. Kalau dibiarkan, ibunya sakit dan tidak diperhatikan. Akhirnya dikumpulkanlah saudaranya semuanya. Kumpulkan kemudian dikatakan begini. Begini aja. Saya mau ngajak ibu kita ke rumah saya, kamu melarang. Sementara ibu ibu kita ada di sini, kalian tidak perhatian. Jadi begini saja sudah. Kamu pilih antara antara dua pilihan ini, kayak ultimatum katanya. Yang pilih antara dua pilihan, yaitu kamu memilih ibu tetap di sini, tapi warisan ini semua untukku. Kamu nggak dapat warisan sama sekali. Atau biarkan ibuku bersamaku ke rumah dan semua warisanku untuk kalian. Akhirnya mereka karena diiming-imingi dunia, nah biasanya orang kurang beriman itu kalau diiming-imingi dunia, maka mereka itu pasti mau. Akhirnya mereka benar-benar mau memilih dunianya. Dibawalah anak ibunya ke rumahnya, dirawat dengan baik, dia berbakti kepadanya sampai dia meninggal dunia. Sebelum dia meninggal dunia, ibu itu berdoa. Nah, inilah doanya ibu yang dikabulkan itu adalah doa ibu yang tidak diminta. Banyak kita itu meminta doa kepada ibu, tapi kok nggak dikabul-kabulkan juga karena kita meminta. Jadi doanya ibu itu kata Nabi Muhammad itu lebih afdol daripada doanya 100 orang wali. Orang wali itu satu meminta kepada Allah itu dikabulkan. Ini bahkan lebih afdol daripada 100 orang wali. Nah, tapi doa yang bagaimana? Doa yang tidak kita minta dengan sendirinya karena iba, karena kesia, karena senang, dia itu mangkat tangannya. Nah, itu yang di, yang dikabulkan Allah Taala. Nah, makanya jadi orang yang paling berada dalam hati ibunya dia yang paling senang hidupnya. Ayo kita yang bersaudara ini yang semangat untuk mengambil hati ibu kita. Mari kita berkompetisi. Siapa yang ada di dalam hati ibunya, pasti dia yang paling senang hidupnya. Rizkinya lebih lancar, urusannya lebih lancar, senang rumah tangganya, apalagi di akhiratnya. Pasti. Dan tidak ada satu orang pun yang sukses di dunia ini, baik orang muslim maupun orang kafir, kecuali dia itu adalah orang yang berbakti pada orang tua. Tapi kalau nggak berbakti orang tua, nggak bakalan dia akan bahagia. Lihat saja itu. Karena itu sudah melalui sabda Nabi kita Muhammad SAW. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Didoakan sama ibunya. Didoakan. Jadi caranya supaya ibu itu mendoakan dari hatinya. Gimana caranya? Kita berikan pemberian. Kita taat kepadanya dengan sebuah ketaatan yang tidak kira dia itu senang, gembira sampai dia mendoakan kamu. Nah, itu doa yang kabulkan. Kita kasih uang yang senang, yang dia kira dia itu senang gembira. Nah, di saat itu dia ya Allah nah, semoga nah Allah balas Allah. Nah, itu itu doa yang kayak gitu yang dikabulkan. Bukan yang kita bu, bu, bu angkat tangannya bu, saya minta doanya bu. Nah, itu itu kurang-kurang dikabulkan itu. Mungkin ibunya lagi capek-capek juga pada itu dipaksa juga suruh angkat tangannya. Gimana mau dikabulkan oleh Allah Taala? Inna Allah la yakbalu doa min qalbin ghafil. Waktu itu masih ghafil. Apalagi anak yang kurang berbakti pada orang tuanya. Doanya itu tidak 100%, enggak khusyuk gitu. <laughs> Masih campur-campur agak khawat juga sama anaknya itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini contohnya. Ibu doa sebelum meninggal dia doakan karena dia rela kepada anak tertuanya. Subhanallah begitu dia meninggal, tujuh hari berikutnya setelah tahlilan, ah, termasuk ahli sunnah jamaah mau tahlilan dia. Habis selesai tahlilan pada malam harinya dia bermimpi ada orang tua berpakaian putih-putih serba putih semuanya lalu dia katakan kamu gali di belakang pohon di, di belakang rumah kamu itu di bawah pohon itu di situ ada uang 100 dinar karena ini sudah biasa untuk mencari barokah dia tanya dulu itu uang 100 dinar itu ada barokahnya tidak katanya katanya orang tua itu nggak ada barokahnya dia bangun ceritakan pada istrinya Ayo coba kita lihat. Siapa tahu ada katanya. Enggak, jangan dilihat. Kenapa? Karena enggak ada barokahnya katanya. Akhirnya lah sudah dibiarkan. Hari kedua mimpi lagi. Orang tua itu tadi yang pakai serba putih itu. Dia katakan lagi, galilah di tempat itu ada 10 dinar. Dari 100 dinar turun jadi 10 dinar. Lagi-lagi orang itu mengatakan, ada barokahnya? Belum tidak. Dia bangun ceritakan lagi balasannya. Loh kan yang kemarin 100, sekarang udah tinggal 10. Kalau kita nggak ambil lagi tambah kecil lagi katanya. Enggak tidak, saya tidak akan mengambilnya karena dia bilang nggak ada barokahnya. Subhanallah hari ketiga bermimpi lagi dan dikatakan di situ ada uang satu dinar. Ada barokahnya? kalau ada barokahnya. Dia bangun, dia aja istrinya digali subhanallah dia dapatkan uang satu dinar. Akhirnya katanya suaminya, ini mau buat apa? Kata dia, kita sudah lama tidak makan maka, tidak makan ikan bersama keluarga dan anak-anak kita. Ayo, kita bikin ikan saja. Dia pergi ke pasar beli ikan besar, dapat dua. Subhanallah, ketika di black dibersihkan isinya, itu masing-masing daripada ikan itu ada satu berlian yang sangat besar, di mana satu berliannya itu dijual dengan harga 10.000 dinar satunya. Satu dinar jadi 20 ribu dinar. Sehingga orang ini menjadi orang yang paling kaya di kota itu berkatnya keberkahan. Nah, ini berkah. Satu dinar jadi 20 ribu. Nah, itu keberkahan itu namanya. Tapi ada uang punya punya uang satu miliar, tapi tidak ada keberkahannya, nggak membahagiakan. Nah, oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita ini semua termasuk yang mau mengambil berkah daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang wali dan semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Berkah harta kita, berkah umur kita, berkah anak istri kita, berkah rumah kita, dimanapun kita berada, di situ ada keberkahan dan semoga kita ini termasuk yang mendapatkan umur yang barokah sehingga kita nantinya ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah hati walid Fatimah wa sallallahu alaihi sallam Muhammadin wa wa sallam walhamdulillah rabbil alamin.